yang berbahagia ini insyaallah taala kita melanjutkan pembahasan kita atau majelis kita yaitu dalam pembahasan at-tawassul wa talabu syafa'ah yaitu bertawassul dan menuntut syafa'ah. <clears throat> Pada pertemuan sebelumnya <clears throat> kita telah membacakan <clears throat> biar dingin dulu sedih Nah. Sudah sudah biar cepat jadi insyaallah. Kita telah menjelaskan barakallahu fikum terkait dengan tawassul yang jaizun yang boleh dan tawassul yang mamnu'un, yakni yang terlarang. Nah, bahwasanya tawassul yang dibolehkan seperti bertawassul berdoa melalui nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan melalui amalan-amalan soleh kita, Naam, atau bertawassul dengan orang-orang yang soleh yang masih hidup. Kemudian kita meminta kepadanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tawassul yang seperti itu adalah jazakumullah khair. Tawassul yang dibolehkan berdasarkan adillah syariah dari Al-Qur'an demikian pula dari hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun tawassul yang tercela atau yang tidak boleh yang memnu seperti bertawasul melalui al-amwat, orang-orang yang telah meninggal dunia. nah kemudian kita berdoa kepada Allah melalui mereka yang telah meninggal dunia. Maka itu mamnu'un, dilarang. Dan hal itu merupakan syirkum billah. Perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala jika pelakunya berdoa kepada sang mayit ya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala maka itu syirkun akbar syirik besar Naam karena Allah taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an <clears throat> wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk jangan engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu yang tidak pula memadaratkanmu. Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Jika engkau melakukannya, maka engkau termasuk orang-orang yang zalim ai minal musyrikin. yang engkau termasuk dari golongan musyrikin. Naam, maka bertawassul melalui mayat-mayat yang telah meninggal di alam kuburnya, maka ini perbuatan syirik. Juga tawassul yang dilarang adalah bertawassul melalui kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam. Maka tidak boleh kita berdoa mengatakan ya Allah dengan kedudukan nabimu sembuhkanlah aku keluarkanlah aku dari kesempitan ini dan sebagainya. Maka perbuatan yang demikian itu kata Syekh rahimahullah itu adalah bid'ah. Karena sahabat Rasulullah SAW tidak pernah melakukan hal demikian sepeninggal Rasulullah SAW. Nah, adapun perkara yang khusus untuk Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam semasa hidup beliau, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian para sahabat Rasulullah SAW, yaitu bertawassul dengan keringat Rasulullah alaihi salatu wassalam atau air ludah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, maka itu pengkhususan untuk beliau alaihi salatu wassalam di masa hidupnya. Nah, adapun setelah beliau meninggal dunia, maka tidak boleh bertawassul melalui hal-hal tersebut baik rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun pakaian beliau dan sebagainya. Naam. Dan itu tidak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam sebuah hadis pakaian Rasulullah masih ada. Gelas-gelas Rasulullah masih ada. Tapi tidak dijadikan oleh para sahabat sebagai hal atau sebagai sebab untuk berdoa kepada Allah melalui hal-hal yang menjadi milik Rasulullah alaihissalatu wassalam dari pakaiannya atau gelasnya atau yang semisalnya. Naam. Walhasil bertawassul melalui kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara bid'ah yang mengantarkan kepada kesyirikan. Nah, adapun sebelum beliau meninggal dunia dari apa yang telah kita sebutkan tadi itu pengkhususan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Naam, tidak kepada yang lainnya sebagaimana yang kita saksikan di zaman sekarang. Ya, yang naudzubillah mengkultuskan individu bertawassul dengan keringatnya, bertawassul dengan uh, rambutnya atau dengan anggota badannya. Naudzubillahi min dzalik maka itu syirkun akbar barakallahu fikum. Naam. <clears throat> Kemudian pertanyaan selanjutnya. Hal yahtaju doa liwasitati makhlukin. Apakah membutuhkan perantara dalam kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui makhluk? Maka tentunya jawabannya tidak. Dan ini sudah berulang-ulang kita menjelaskan. Kata beliau, la yahtaju doa liwasitati makhlukin. Tidak butuh dalam berdoa melalui perantara apapun dari makhluk. Naam. Iya, perantara adalah wasitah, tawassul. Ya. Maka dalam berdoa itu langsung kepada Allah Subhanahu wa taala tidak melalui perantara apapun. Kecuali tawassul-tawassul yang dibolehkan tadi ya melalui perantara dengan nama-nama Allah melalui orang soleh yang masih hidup kita minta kepadanya untuk berdoa kepada Allah ya bukan kita berdoa kepadanya nah walhasil Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an idza sa'alaka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an wal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun apabila hambaku kata Allah meminta kepadamu wa idza sa'alaka ibadi yakni bertanya kepadamu anni tentangku yakni apabila hamba-hamba Allah bertanya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Allah maka Allah mengatakan katakan fa inni qarib sesungguhnya aku itu dekat dengan kalian ujibu da'watad da'i da'an aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Apabila dia berdoa, da'ani, yakni kepadaku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak mengatakan, apabila dia berdoa kepadaku melalui perantara. Ya, Allah tidak mengatakan demikian. Tetapi, wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an. Da'an yakni ada ya yang dibuang ya mutakallim domir mutakallim aslinya da'ani apabila memang hambaku itu berdoa kepada aku langsung Naam barakallahu fikum maka tidak membutuhkan perantara apapun dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam beribadah kepada Allah dengan segala jenis-jenis ibadah tetapi langsung kepada Allah Jalla wa ala Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim kata beliau innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum sesungguhnya kalian berdoa kepada Allah yang Maha mendengar yang Maha dekat dan dia bersama kalian Naam di dalam ayat di atas pada suratul Baqarah 186 Allah juga mengatakan fa inni qarib di dalam hadis yang mulia ini juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah taala qarib, yang dia maha dekat. Nah, dekat dengan hambanya. Dalam ayat yang lain, dalam surah uh, Qaf, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, uh, "Ana akrabu minhu min hablil warid, idh yatalaqahu mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimal." Nah, bahwa aku lebih dekat dari hambaku dari urat nadinya, urat lehernya. Ya. Di mana id yatalaqqal mutalaqiyani ketika dua malaikat ya menjumpainya. Nah, yakni di dalam ayat tersebut yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para malaikatnya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih dekat kepada hambanya dari urat lehernya dalam ayat itu yang dimaksud adalah para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena di dalam nas Al-Qur'an dan hadis ya banyak dari dalil-dalil yang Allah Subhanahu wa taala mewakilkan kata kami itu dimaksudkan oleh para malaikatnya dengan malaikatnya. Dan di dalam ayat tersebut itu jelas. Ya, wa huwa aqrabu min min hablil warid id yatalaqqal mutalaqqiyani. Apa ayat? lafaz ayatnya? Yang pertama. Naam, yaitu ketika malaikat dua malaikat Allah Subhanahu wa taala menjumpai hamba tersebut. Naam, maka para ulama mufassirin mengatakan bahwa yang dimaksud di situ adalah para malaikat, bukan maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan hambanya. Nauzubillah. Ya. Kemudian yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala Maha Karib di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis yang kita bacakan ini, nah Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hambanya yakni Allah taala mengawasi ya mengetahui segala keadaan hambanya dan mengawasi seluruh ya gerak-gerik atau seluruh apa yang dilakukan oleh makhluk. Allah Subhanahu wa taala mengetahui seluruhnya, mengawasinya dan mengetahuinya. Naam. Sehingga nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang semakna dengan ini qaribun kemudian sifat ma'iyah, wa ma'akum dia Allah bersama kalian Bukan maknanya adalah bahwa Allah menyatu dengan hambanya. Nauzubillah. Yang mereka istilahkan dengan hululiyah. Ya, akidah hululiyah itu mereka meyakini bahwa Allah Ta'ala bisa menyatu, melebur ke dalam tubuh makhluknya atau hamba-hambanya. Ini keyakinannya kaum Nasrani. Ya, terhadap Nabi Isa alaihissalam. Nah, maka tidak demikian barakallahu fikum Ya, akan tetapi yang dimaksud di sini adalah pengawasan Allah Subhanahu wa taala dan ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka seluruhnya. Sehingga apapun semuanya ya Allah Subhanahu wa taala dekat dengannya. Nah, tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, yang dari dari pengawasan Allah, dari ilmu Allah Jalla wa ala. Naam. Dan kebersamaan itu, ya kedekatan dan kebersamaan itu dalam bahasa Arab itu tidak mesti ber, bersatu, menyatu. Ya, sehingga ketika kita berjalan di malam purnama misalnya, kita mengatakan ya saya berjalan bersama bulan. Dalam keadaan bulan itu jauh dengan kita. Ya. Tapi kita mengatakan kita berjalan bersama bulan. Bulan mengikuti mengikutiku. Nah, itu dalam sisi bahasa barakallahu fikum. Ya, terlebih-lebih dalam sisi istilah syar'iyah ya, dalil-dalil syar'iyah dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW itu tidak mungkin kita mengatakan Allah Ta'ala menyatu dengan makhluknya. Na'udzubillah. Ini keyakinan kufur ya dan keyakinan syirik. Nah, seperti diyakini oleh kaum Nasrani terhadap Nabi Isa alaihissalam bahwa Allah melebur dalam tubuh Nabi Isa, ya sehingga uh, dengan sebab itu dosa manusia bisa tertebus, ya karena Allah tidak mungkin turun ke bumi ini, ya manusia makhluk tidak mampu ya menanggung apa beratnya ya bebannya sehingga caranya adalah untuk bisa dosa manusia itu tertebus maka Allah Subhanahu wa taala menitis melalui tubuh Nabi Isa alaihissalam waliyadzubillah nah ya sehingga mereka mengatakan tali salisu salah tiga dari apa salah satu dari tiga unsur nah yaitu Bapa, Anak dan Roh al kudus fanas Allah salamat wal afiyah itu keyakinan kufur dan syirk syirkum billah. Maka kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha dekat bersama dengan hamba-hambanya, bersama dengan seluruh makhluknya, yakni mengawasi dan mengetahui seluruh apa yang mereka lakukan. Nah, bahkan Allah Ta'ala mengetahui segala perkara gaib, mengetahui apapun yang terbetik di dalam hati setiap hambanya. Nah, demikian ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Nah, dan ini banyak dari kaum muslimun yang meyakini keyakinan seperti ini yang para ulama mengistilahkan dengan keyakinan hululiyah. Ya, hululiyah itu peleburan dan ini yang diyakini oleh Said Qutub ya di dalam uh, kitabnya yang dibantah oleh para ulama. enam khususnya dalam uh, tafsirnya yang ma'ruf fi dhilalil Quran. Ya. Dia mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dapat melebur ke dalam jasad makhluknya. Nauzubillah. Naam, ini keyakinan kufur ya dan kitab ini dikagumi oleh banyak kaum muslimun di negeri kita ini. Nah, yakni tafsir Fidhil Quran ini kitab yang dikagumi oleh kaum muslimun di seluruh dunia. Dan ini ya, sudah diterjemah ya dalam berbagai bahasa barakallahu fikum dan ini sangat berbahaya ketika kita tidak membaca bantahan para ulama ya terhadap kitab tersebut. Nah, khususnya dalam keyakinan hululiyah, ya, juga dalam mencaci para sahabat, ya, menjelek, mendiskreditkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahkan mencelah Nabi Nabi Musa dikatakan ya penakut. Nah, karena meninju seseorang kemudian mati, beliau pergi berlari dan disebutkan dalam ayat Tarokkobu Khawifan, beliau bersembunyi-sembunyi dalam keadaan takut Nah, maka semua itu memiliki barakallahu fikum penjelasan dan rincian dari para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Ya, sehingga kita membutuhkan bimbingan ulama. Sebagian mereka seperti Said Kutub ini mencelah ya para sahabat yang di perang Uhud yang tergiur dengan harta rampasan perang khususnya pasukan Rumat yang enam, yang enam orang yang dilarang oleh Rasulullah turun ya sampai ada perintah akan tetapi mereka uh, bergigi pihak para sahabat bahwa sudah tidak ada peperangan dan mereka orang kafirin sudah kalah Pak. ya sehingga mereka turun untuk mengumpulkan ghanimah ternyata Khalid ibn Walid yang waktu itu belum masuk Islam ya berputar di balik gunung Uhud Nah, kemudian menyerang kembali kaum muslimin. Nah, maka itu pelajaran barakallahu fikum. Said Kutub dan yang bersamanya mengatakan ya dengan mencela para sahabat-sahabat tersebut bahwa mereka itu ya apa uh, gutha ya gutha itu seperti buih di lautan ya dari jauh kuatan tetapi terhempas tidak ada isinya Alhamdulillah. Ya, sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi kita SAW. Mereka memperjuangkan Islam sehingga kesalahan-kesalahannya tidak bisa dijadikan dalil untuk mencela mereka. Karena Allah taala telah mengampuninya. Nah, maka kita dalam menghadapi kesalahan-kesalahan para sahabat, apalagi para nabi, ya, tidak boleh kita menjadikan itu sebagai celaan dan pendeskreditan kepada mereka. Akan tetapi kita mengatakan, ya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni mereka. Nah, ya dan kebaikan-kebaikan mereka tidak bisa dibandingkan dengan kesalahannya. Nah, tidakkah kita melihat mengetahui bagaimana Allah taala berfirman dalam hadithul kursi kepada ahlul badar, pada para sahabat yang terikut serta dalam perang Badar If'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum min dzunubikum. Lakukan apa yang kalian inginkan, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, La tasubbu ashabi, fa inna law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban, ma balagha muddahum Ya, ma balagu mudda ahadihim wala nasifahum. Kalau seandainya jangan kalian mencelah para sahabatku. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, emas, ya, maka infak kalian itu tadi belum bisa menyamai satu mutnya para sahabat kebaikannya satu mut ini seperti ini ya dua genggam tangan begini belum bisa menyamai, bahkan seperdua mutnya belum bisa menyamai. Ya, satu telapak tangan kebaikannya sahabat itu masih lebih besar kebaikannya di sisi Allah daripada infaknya kalian emas sebesar gunung Uhud. Subhanallah. Ini menunjukkan apa? Ya, jasa-jasa para sahabat tidak bisa dibandingkan dengan jasa-jasa orang setelahnya. Ya, mereka adalah pejuang-pejuang Islam mereka yang menyampaikan kepada kita sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka yang hidup bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam, mereka dipuji oleh Allah dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an, dalam banyak hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah bahkan, dalam suratul Hasyr, dalam surah-surah ayat banyak di dalam Al-Qur'an, dalam suratul Ali Imran, banyak sekali Allah Ta'ala memuji para sahabat-sahabatnya di dalam Al-Quran. Dalam surat Taubah. Naam. Ya. Dan Allah Ta'ala menjadikan sandaran kebenaran itu berdasarkan keislaman mereka. Allah letakkan dalam Al-Quran, ukuran kebenaran itu adalah kembali kepada cara berislamnya para sahabat. Ya, Allah katakan dalam Al-Quran, fa'in amanu bimithli lima aman bihi faqad tadaw. Kalau mereka, kaum muslimun mau berislam, beriman, seperti Islam dan imannya kalian. Siapa kalian yang diajak bicara oleh Allah? Para sahabat yang bersama Rasulullah SAW. Jika kalian mau beriman dan berislam sesuai dengan iman dan Islamnya kalian para sahabat, maka sungguh mereka itu akan mendapatkan hidayah. tadaw. Ya, akan tetapi fa'in tawallau jika mereka tidak ingin berislam seperti imannya para sahabat fa'in fi maka mereka akan dalam pergolakan, perpecahan, perselisihan. Nah, ini dalil bahwasanya ya para sahabat Rasulullah itu dipuji oleh Allah taala dan dijadikan sebagai landasan ukuran kebenaran Islam seseorang setelahnya adalah kembali kepada Islam dan imannya para sahabat. Nah, dan ayat-ayat yang semakna dengan ini sangat banyak di dalam Al-Quran. Barakallahu fikum. Nah, demikian pula sabda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak tersamarkan bagi kita semua. Nah, bagaimana beliau memuji para sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam dan memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnah mereka. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan ada lanjutannya dan sunnahnya para sahabat-sahabatku khususnya khulafa'ur rasyidin al mahdiyyin. Ya, para khulafa'ur rasyidin Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Al mahdiyyin yang mereka ini orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk hidayah. Dalam hadis yang lain seluruh sahabat Ya, dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan khusus Khulafaur Rasyidin. Dalam hadis yang lain semua sahabat. Yaitu ketika menjelaskan tentang hadis hadis iftirakul ummah, hadis perpecahan umat. Ya, kemudian Rasulullah SAW menyebutkan 72 masuk ke dalam neraka, 71 surga. Ya, maka siapa mereka itu dalam satu riwayat al-jamaah, yaitu al-jamaah orang-orang yang komitmen di atas kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Dalam riwayat yang lain, ma'ana alaihi wa ashabi, yaitu orang-orang yang komitmen di atas apa yang aku berada padanya, kata Rasulullah, dan apa-apa yang berada padanya para sahabat-sahabatku, seluruhnya. Nah, jadi hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya semua mewajibkan kita untuk ya kembali kepada para sahabat Rasulullah dalam memahami Islam, dalam mengamalkan Islam. Naam. Demikian ikhwan fillah azzakumullah. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Hal yajuzu talabud doa minal ahya? Apakah boleh kita meminta doa kepada orang yang masih hidup? Nah, ini sudah terdahulu ya dan diantara tawassul yang boleh. Dijawab oleh beliau, "Na'am ya juzu talabud du'a minal ahya la al amwat." Boleh meminta doa kepada orang yang masih hidup bukan kepada mayit-mayit yang sudah mati. Ya. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yukhatibur rasul wa huwa hayyun." Allah mengajak bicara kepada Rasul Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau masih hidup. Allah katakan, "Wastaghfir lidzambik walil mu'minina wal mu'minat." dalam surah Muhammad ayat 19. Ya, wastaghfir lidambik, mintalah ampun atas dosamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walil mu'minina wal mu'minat dan mintakanlah pula pengampunan untuk kaum mukminin dan mukminat. Berarti Allah perintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar terhadap kau untuk kaum mukminin dan mukminat. Ya. Dan ini boleh karena Rasulullah SAW masih hidup Ya. Barakallahu fikum. Allah yang Allah sendiri yang meminta kepada beliau alaihi salatu wassalam untuk memintakan istighfar terhadap kaum mukminin dan mukminat. Istighfar adalah salah satu bentuk jenis ibadah. Ya, salah satu jenis dari jenis-jenis ibadah kepada Allah taala adalah istighfar, isti'anah, tawakal, istighatsah dan seterusnya. Ya, itu semua bentuk-bentuk ibadah. Maka boleh ya orang yang hidup kita meminta kepadanya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmidzi rahimahullahu taala tentang seseorang yang buta yang kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia berkata Allah an yu'afiyadi wahai Muhammad doakanlah aku kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menyembuhkanku ya berarti boleh kita datang meminta kepada Rasulullah untuk mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang-orang yang soleh. Ya Umar datang kepada Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa kepada Allah meminta agar diturunkan hujan. Ya, di musim paceklik. Nah, karena Abbas adalah kerabat yang paling dekat di, di waktu itu yang masih hidup yang paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paman Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka Umar meminta kepada Abbas untuk berdoa kepada Allah yakni istighatsah dengan istisqa yakni meminta hujan. Juga rojul ini yang tidak melihat matanya, dia minta kepada Rasulullah agar didoakan kepada Allah semoga Allah menyembuhkan matanya. Maka Rasulullah mengatakan in lak. Kalau engkau ingin, aku akan doakan kamu. Tetapi wa in sobarta fahuwa khairul lak. Ya, tapi jika engkau mau sabar, maka itu lebih baik bagimu. Yakni bersabar tanpa didoakan Rasulullah SAW kesembuhan. Engkau bersabar dengan ya kebutaan itu, maka itu lebih baik bagimu. Ya, artinya lebih baik akan mendapatkan apa uh, surga Allah Subhanahu wa taala, pengampunan dosa dan surga Allah, dihindari dari dihindarkan dari api neraka. Nah, barakallahu fikum. Ini juga sama dengan seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW, yakni wanita yang diuji oleh Allah dengan penyakit ayam, ya, epilepsi, apa namanya, nam, ya, Nah, penyakit epilepsi. Dia ketika ya dikena penyakit tersebut, Rasulullah SAW menawarkan kepada dia, aku mendoakanmu lalu Allah menyembuhkanmu, ya ataukah engkau bersabar dengan penyakit itu, tetapi bagimu surga. Nah, maka wanita itu memilih surga Allah Subhanahu wa taala. Lebih mending surga Allah. Tetapi satu permintaanku ya Rasulullah. Doakan kalau aku ditimpa dengan penyakit itu agar auratku tidak tersingkap. Agar auratku, auratku tetap terjaga. Maka Rasulullah SAW mendoakannya. Agar auratnya tetap terjaga. Sehingga wanita ini memilih surga dan bersabar dengan penyakit itu. Barakallahu fikum. Naam. Walhasil ini dalil bahwasanya boleh kita meminta kepada orang yang masih hidup, tentunya orang yang soleh, ya orang yang soleh, orang yang memiliki akidah yang benar, akidah yang lurus, bukan orang yang toleh, ya orang yang toleh seperti tukang sihir, paranormal, ya atau orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau mengaku ya mengetahui perkara gaib, naudzubillah dan seterusnya dari orang-orang yang merupakan ikhwan syayatin ya merupakan wali-wali syaitan. Ya, bukan itu yang dimaksud. Maka berdoa meminta kepada mereka itu wali-wali syaitan itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh. Barakallahu fikum. Tapi yang kita minta doa kepada wali-wali Allah, yakni orang-orang yang solehin yang akidahnya lurus, benar akidahnya, ibadahnya benar, bukan di atas bid'ah, tapi ibadahnya di atas sunnah. Ya, Bukan juga alul bid'ah yang beribadah dengan bid'ah-bid'ah. Membolehkan tawassul ini dan itu. ya Membolehkan uh, apa namanya bid'ah-bid'ah malam Jumat, ya nisfu Syaban dan seterusnya. Nah, membolehkan bertawassul melalui kuburan para wali-wali, ya, membolehkan mengirim ayat-ayat Al-Quran kepada para mayit-mayit. Nah, semua ini bid'ah ya menyelisihi daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat ya maka mereka ini tidak pantas untuk kita datang meminta kepadanya didoakan ya untuk berdoa kepada Allah subhanahu wa taala nah demikian barakallahu fikum kemudian pertanyaan yang selanjutnya sudah masuk waktu isya belum iya yeah. Pertanyaan selanjutnya, mahia wasitatul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Al-jawab wasitatul Rasul sallallahu alaihi wasallam hiya tabligh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Allahumma ashhad jawaban liqauli sahabati nashhadu annaka qad ballaghta. Rawahu Muslim. Apa itu wasito atau perantara Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Maka jawabannya adalah yang dimaksud perantara Rasulullah SAW at beliau, yaitu penyampaian dakwah. Naam. Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu wa taala perantaranya adalah Jibril alaihissalam yang menyampaikan wahyu kepada beliau. Ya. Kemudian antara kita dengan Rasulullah SAW adalah dakwah, tabligh. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik." Wahai Rasul, sampaikan apa yang Allah turunkan kepadamu. Yani sampaikan wajib untuk berdakwah ila Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan ya tugas Rasulullah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam salah satu hadis ya ketika uh, sahabat para sahabat Rasulullah mengatakan nashhadu annaka qad ballaghta kami telah mempersaksikan bahwa engkau ya Rasulullah telah menyampaikan yakni amanah dari Allah Subhanahu wa taala maka Rasulullah SAW ya menjawab dari ucapan para sahabat tersebut Allahumma syhad Allahumma syhad Allahumma syhad Ya Allah persaksikanlah. Ya Allah persaksikanlah. Ya Allah persaksikanlah. Bahwa Rasulullah SAW kada ballaghar risalah wa addal amanah wa nasuhal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi alaihi salatu wassalam. Naam, telah dipersaksikan oleh manusia-manusia terbaik, yakni para sahabat-sahabat beliau bahwa Rasulullah SAW telah menyampaikan amanah dan telah menasehati umat ya wa nasahal ummah wajah ada fillahi haqqa jihadih dan sungguh beliau telah berjihad dengan sebenar-benar jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai menyampaikan tugas amanah dari Allah Subhanahu wa taala sebelum beliau meninggal dunia. Sehingga ketika beliau meninggal dunia, Naam, beliau dikelilingi oleh para sahabat dan semua sahabat mempersaksikan bahwa Rasulullah telah menyampaikan. Bahkan dalam riwayat yang lain barakallahu fikum dari hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu beliau mempersaksikan bahwasanya <clears throat> tidak ada satupun perkara dalam Islam ya kecuali semua disebutkan ilmu qad dzukira fihi ilmahu sungguh telah disebutkan di dalamnya ilmunya yakni dalam Al-Qur'an dan melalui nabi kita sallallahu alaihi wasallam sampai pun burung kata beliau kata sahabat Abu Dhar sampai pun burung yang mengepalkan sayapnya di udara qad dzakara fiha ilmu telah disebutkan di dalamnya ilmunya nah ini persaksian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa semua dalam perkara agama ini telah disampaikan oleh beliau alaih wassalam yang mendekatkan kepada surga Allah, yang menjauhkan dari api neraka, semua telah dijelaskan. Bahkan terkait dengan adab masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, semua telah disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan burung yang mengepalkan sayapnya di udara pun telah disebutkan ilmunya oleh beliau alaihi wassalam. Wallahu taala al-a'lam bisawab. Naam, demikian ikhwani fillah anzakumullah Kemudian pertanyaan selanjutnya saya belum dengar sudah bunyi tadi ya. Baik. Kita cukupkan ya Allah taala. Kita lanjutkan pada pertanyaan berikutnya terkait dengan syafaat Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan selanjutnya lebih kurangnya saya mohon dimaafkan wabillahi taufik Subhanakallahumma bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu Akhiru da'wanan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.